طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله أعزني وأعزكم الله جميعا Masih dalam pembahasan masalah Rukun atau syarat-syarat Ingkarul mungkar Nah, apa syaratnya ingkarul mungkar di sini kemarin terakhir kita baca ya ikhwan. Apa syaratnya untuk mengingkari satu kemungkaran? Terakhir yang kita baca kemarin. ya aku, Qadir Ahsanta. Syaratnya adalah mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut ada kemampuan. Terus nggak mampu. Ini mencakup mem, tidak mampu dalam hal apa contohnya Muiz apanya Gak mau ingkari Termasuk kategori tidak mampu Ini apa contohnya Kemukuran tambah besar Tayyip 6 jadi seandainya apa diingkari, dikhawatirkan nanti juga malah akibatnya lebih fatal menimpa pada dirinya. Ini juga kategori tidak mampu. Juga mungkin fisiknya. Nah, Mungkin lumpuh fisiknya atau tangannya mungkin apa? terpotong tangannya nggak punya tangan ini ada kemungkaran di sampingnya mau ingkari dengan tangannya nggak mampu ini nggak punya tangan ini al azzi hisi enam lemah fisiknya ini kategori tidak mampu terus Kapan diwajibkan, kapan disunahkan? Khalid Kadangkalanya tingkatannya sampai wajib Kadangkala tingkatannya sampai sunnah, mustahab Hmm? Ini yang wajib atau yang sunnah? Gimana? Gak ada seorang pun tapi dia nggak mampu gimana? Wajib nggak? Nggak ada seorang pun yang mengingkari, tapi dia nggak mampu. Berarti wajib nggak? Nggak ya wajib juga. Apa Haris kemarin? Hah? Terus? Itu aja, nggak ada embel-embel lain. Tapi jadi dipastikan dikemungkin, dimungkinkan ya akan diketahui dengan dia mengingkari dengan perbuatannya dengan ucapannya dan di balik belakangnya enggak ada hal-hal yang akan merembet menimpa pada dirinya. Naam. maka ini wajib baginya untuk mengingkari. Ini, ini dengan perbuatannya dan kekerasan. Naam kemudian juga dengan lesannya kemudian enggak ada apa ya ini pengaruh negatif pada dirinya atau mungkin pada orang lain saudara-saudaranya maka apa yalhaqahu fayajibu alaihi al ingkar dia wajib untuk mengingkari perbuatan tersebut ini ini yang wajib. Yang sunnah bagaimana? Imam Taib, Utkur mm -hmm. Tidak berfaedah Taib, terus Ayo, enam Ayo, kena imbasnya. Gitu. Tayib, Ahsanta, Allah barik fi. Ini apa yang mustahab ya. Jadi diketahui bahwasanya ingkaran apa pengingkaran tersebut itu enggak berfaedah sama sekali. Dinasehati sudah yang dablik sekali enggak ada faedahnya. Berkali-kali, enggak cuma sekali dua kali. Mau dikerasi juga sering dikerasi, pakai kekerasan, dipukul, juga nggak ada perubahan. Ini. Maka dalam hal ini ini hukumnya menjadi mustahab tidak diwajibkan baginya untuk ingkar tersebut. Tapi tetap disunahkan dia untuk menganjurkan. Nah untuk mengingkari hal yang demikian. Tapi ingat tingkatannya tidak sampai wajib yang harus ia ingkari perbuatan tersebut. Ini sudah pakai kekerasan, sudah dicambuk, dinasehati sampai berulang-ulang sampai terus. Nah, dan kita disunahkan untuk idhar syair Islam, menampakkan syair-syair Islam, terus peringatan, terus peringatan sehat terhadap masalah agama. Ini ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, enam diketahui akan menimpa pada dirinya sesuatu yang dikhawatirkan akan kena imbasnya. Tapi juga kemungkaran itu sirna, hilang. Enam, seimbang. Keingkaran kemungkaran hil hilang, tapi juga dia terkena apa efek sampingnya. Enam, kejelekan akan menimpa dirinya. Ini juga mus tahap. Selanjutnya, wala khilafa annahu yazuzu lil muslim wahid. Tidak ada khilaf para ulama bahwasanya diperbolehkan bagi seorang muslim bersendirian ayah jama ala fil kufar wa yuqatil dia menyerbu Nam menerjang barisan kaum kufar, barisan saf-saf orang-orang kafir. Wa yuqatil dia berperang. Nam nerjang. Ini sudah diketahui ini musuhnya sangat banyak dan apa kaum muslimin apa terdesak dan harus ada yang bisa mau berangkat barisan tersebut ini. Sebagian para sahabat, Nam Khalid bin Walid, Amr bin As. Bagaimana beliau ketika perang dengan orang-orang Persia Romawi yang jumlahnya ratusan man ribu. Ini 200 ribu. 6. Jadi menerjang barisan-barisan mereka. 6. Wa in ulima annahu yuqtal. Walaupun diketahui kemungkinan nanti akan terbunuh Nah, kemungkinan dia akan terbunuh. Tapi demi untuk mengobrak-ngabrik pasukan kufar, nah biar semangat kaum muslimin bangkit. Nah ini tidak mengapa. Lakin in ulima annahu la nikayata lahu fil kufar. Akan tetapi jika diketahui, nam dimungkinkan 80% nam apa tidak ada tidak bisa mengoprak ngabrik dalam barisan orang-orang kufar. Nggak bisa menerobos. Satupun nggak ada yang bisa terbunuh. Bahkan dia akan celaka. Nah ini, ini tidak diperkenankan. Ini kal a'ma seperti orang yang buta ia terahu nafsahu ala sof yang dia menerjang sendiri softer sebut. Orang buta, nam, nggak akan mungkin dia akan apa menerobos orang-orang kufar dalam perangan. Maka ini haruma dalik haram enam ter, perbuatan tersebut. Kenapa? Ya karena dia akan terbunuh. enam berbeda dengan orang yang bisa melihat enam semangat semangat jihad fisabilillah dia menerobos enam dengan pedangnya membabat kanan kiri yang di depan samping kanan samping kiri sehingga mungkin ada yang terbunuh dengan kehebatannya dengan kemampuannya sehingga kocar kacir musuhnya tapi orang buta nggak akan bisa di sini maka nggak diperkenankan Wakadali kalau roa fasikon wahdahu demikian juga seandainya dia melihat orang yang fasik nah dalam keadaan dia sendirian wa indah dan di sisinya orang fasik tersebut ada kodahu hamrin ada segelas homer wabiyadihi saif dan di tangannya ada pedang ini ada pedangnya dalam kondisi dia megang apa segelas minuman ini kemudian wauli ulima annahu law alaihi lisurbil humri la daraba unuqahu dan diketahui nam bahwasanya seandainya dia mengingkari atas orang fasik tersebut karena minum homernya tersebut la daraba aku pasti dia akan mukul lehernya ini akan membabatkan pedangnya ke lehernya nah ini lam apa yajzi lahu al ikdam maka tidak diperbolehkan baginya untuk maju nam untuk maju mengingkari perbuatan tersebut menghentikan orang yang minum homer ter sebut. Nah, ini tidak diperkenankan. Karena akan berdampak yang sangat negatif. Dirinya akan terancam nyawanya, minimal akan keluar darahnya. Nah, ini karena berbahaya bahwa pedang, bawa golok atau bawa peso. Li'anna hadha la layu fid din atharon. Bahwasanya ini enam perbuatan seperti ini layu asir tidak akan berpengaruh dalam agamanya ini dalam agamanya asaron benar-benar satu pengaruh tidak akan berpengaruh yuhdihin binafsihi apa yang harus dia eh, apa membayar dirinya seandainya dia itu mengingkari ya ngambil satu gelas dibanting ini enggak berpengaruh bagi agamanya dan juga agama orang tersebut tapi justru malah dia akan memberi fitiah dirinya apa jadi korban nah ini dia mau mengingkari apa dirinya akan jadi korban sudah enggak usah ya daripada dia jadi korban jadi fitiah atas pedangnya sehingga akan melayang ke tubuhnya padahal taklah dia mengingkari juga enggak ber pengaruh. Nah ini. Wa inna ma yustahab dan sesungguhnya itu disunahkan saja lahu al ingkar. Ida nam qadara al ibtal. Kalau dia memang mampu nam untuk meng, apa menyir, menyirnakan kemungkaran tersebut. Kalau ada kemampuan memang wa dhahara li fi'lihi faidah dan tampak perbuatannya satu faedah sebagaimana kaman yahmalu fi saffil kuffar nam wa sebagaimana orang yang dia menerobos enam barisan orang-orang kufar dan yang sejenisnya nah ini ini keadaan perbandingan antara perbuatan seperti ini enam yang kadang berfaedah atau tidak sehingga dilakukan atau tidak ini perbandingan ketika ingkarul mungkar wa in ulimal mungkar dan jika diketahui kemungkaran bahwasanya yatrabu mahu ya yatrabu mahu ghairuhu min ashabihi dan juga jika diketahui kemungkaran apa bahwasanya ketika kemungkaran dimungkar diingkari diketahui bahwasanya nama akan dipukul selainnya bersamanya dari teman-temannya nah mungkin dirinya dia nggak dipukul tapi dia akan berimbas kepada orang lain dia mengingkari dia nggak dipukul karena mungkin orangnya nggak berani nah tapi dia akan dendam pada mungkin adiknya atau saudaranya atau mungkin tetangganya teman dekatnya dia yang mengingkari perbuatan tersebut nah ini lam tajzilahu hisbah maka ini juga tidak diperkenankan Nam apa al-hisbah yaitu adanya ingkar mungkar yang tahapan-tahapan sudah kita sebutkan. Pakai kekerasan, enam, kemudian pakai apa yang sudah kita sebutkan kemarin apa lima poin dengan cara dipaksa, dihancurkan atau menakut-nakuti dan sebagainya. Nah ini ini enggak usah kata beliau. Karena apa? Mungkin pada dirinya enggak berimbas yang jelek, tapi akan berimbas yang lainnya, saudaranya akan diancam. Nam, kalau mungkin karena memang nggak berani sama dia punya kedudukan, punya pamor, ya punya mungkin dia seorang yang pendekar misalnya, tubuhnya sehat kuat, bagaimana mau melawan, nggak berani. Tapi dia akan apa memukul pada saudaranya mungkin, ya atau mungkin apa bapaknya. Nah ini, ini mungkin saja. Sehingga kata beliau lah tajazi li'annahu ajiza an daf'il munkar karena sesungguhnya dia termasuk orang yang lemah Nam dari untuk menolak satu kemungkaran selain itu juga illa bi ifdaihi ilal munkar akhar akan berimbas kepada kemungkaran yang lainnya nah ini pada dirinya apa? Gak ada imbasnya. Tapi pada orang lain apa? Itu kejelekan akan menimpa pada orang lain tersebut. Mungkin dipukul, mungkin ditusuk pakai pisau. Ini adalah kemungkaran yang lain muncul. Nah ini. Tapi nggak mengena dirinya, tapi mengena orang orang lain. Walaysa dzalika minal kutrah. Dan bukanlah nam apa? Itu bentuk dari satu tidak kemampuan fisai walasna na'ni bil ilmi fi hadil mawadi illa nam holapadon don dan bukanlah yang kami maksudkan dengan ilmu di sini yakni kata-kata wa in ulima mungkar dan jika diketahui kemungkaran nah ini Artinya apa? Dan bukanlah yang kami maksudkan dengan kata-kata ulama di sini dengan ilmu fi hadil mawati dalam bahasan ini tidak lain karena apa? Tidak lain oleh batadon. yakni yang dimaksudkan adalah apa? prasangka yang kuat. Nah, bukan suatu yang kepastian. Ini dipastikan saya nanti akan berimbas ke yang lainnya. Bukan satu kepastian, bukan. Kalau memang kata-kata ilmu ini iya ya, pasti. Tapi yang dimaksud adalah apa hola balad don prasangka yang kuat. Nah, jadi mungkin ini kemungkinan besar ya 90% ini akan berimbas yang yang lainnya. Bukan berarti wa in ulima diketahui secara pasti, bukan. Tapi adalah yang dimaksud hola balad don prasangka yang kuat akan berimbas demikian demikian demikian. Nah itu yang kami maksudkan. Faman holaba ala donihi Maka barang siapa yang sangkaannya kuat Analusibuhu makruh bahwa sanji akan menimpa suatu perkara-perkara yang tidak diinginkan Lam yajib alaihi al-ingkar Maka tidak wajib baginya untuk ingkarul mungkar Ini ya Ini don yang kuat Bukan perkara yang dipastikan Bukan Tapi kemungkinan sangat kuat prasangka yang sangat kuat mendekati kebenaran. Nah, ini ini tidak wajib untuk mengingkari, tapi ingat hati tetap mengingkari, tapi untuk mengingkari secara fisik, mengingkari secara mungkin lesan, lah ini yang dimaukan. Tapi hatinya tetap wajib untuk mengingkari suatu kemungkaran tersebut, itu minimal. Wa in ghalaba ala dhannahu annahu la yusibu. Dan jika di apa prasangkanya kuat bahwasanya tidak menimpa pada dirinya. Nah ini, doanya kuat. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Nam, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. makini wajib wajib baginya untuk al ingkarul mungkar. Wala tibaro bihalatil jabban wala suja'il madhur. Dan tidak bisa diambil suatu ibroh, enam pelajaran keadaan orang yang penakut. Ini orang yang penakut mengingkari orang yang sesuai sangat penakut. Ada orang enam minum homer orangnya besar tapi dia orangnya memang cuma besar-besar saja badannya dan dia melihat orangnya sangat penakut dan seandainya dia mau mengingkari mau merubah dia bisa tapi karena memang penakut, ini ini enggak dianggap. Nah, enggak dianggap. Artinya apa? Dia harus berusaha untuk mengingkari perbuatan ter tersebut. Berusaha untuk menghilangkan penakut-penakut tersebut. Wala bisuja'ah hur dan juga tidak dianggap, tidak diambil ibrah. Nam yang dia pemberani tapi ngawur. Nam. Dia donya apa? Insya Allah nggak apa-apa. Tapi cuma prasangka dia, enam, cuma sekedar modal apa? Semangat semangat ingkar mungkar, tapi dengan cara ngawur. Nah ini dengan pemberani yang ngawur. Ini juga tidak dianggap. Nah, tidak dianggap. Bal i'tibaru bil muqtadil. Bahkan yang bisa diambil pelajaran, yang bisa diambil ibrah, nah kapan apa dia apa donya kuat ataupun tidak kuat yaitu orang yang muktadil orang yang dia memang adil enam tabiatnya wasalimul bil mizah enam dan juga selamat dari apa banyak ngomong mencela wana'ni <clears throat> titik sampai sini titik wana'ni bil makruh dan yang kami maksudkan dalam makruh Ya, yaitu sesuatu yang akan terjadi pada dirinya yang tidak baik, yang dikhawatirkan. Itu adalah adorba nam awil kotal Itu adanya suatu pemukulan atau suatu pembunuhan. Ini yang dimaksud al-makruh. Jadi yusibu al-makruh, dikhawatirkan sesuatu yang jelek akan menimpa dirinya. Apa yang dimaksud yaitu pemukulan ataupun pembunuhan. Wa nam nahab demikian juga apa rampasan satu harta dia akan merampas hartanya wal isharu fil balti ma taswidil apa ini apa mam hmm yang saya pahami ini ya jadi apa ishar ishar ini masyhur terkenal orang sudah terkenal kemudian ada orang yang jahil orang yang pandir nam dia kan apa membuat nama baiknya dia jatuh tasbihil baji ini jadi wajahnya akan tersoreng, betul-betul akan tersoreng. Ini ah, perbuatan orang-orang yang jahil. Fa'am masab sab wasatam adapun tersaan nam hinaan falesa bi udrin fi Maka di sini adanya tercaan, adanya olok-olokan ketika ingkarul mungkar, maka ini bukan satu udur untuk diam ingkarul mungkar tersebut. Dan tetap walaupun jadi olok olok walaupun dia dicaci maki, tetap dia wajib untuk mengingkari itu bukan suatu alasan. Di anal amir bil ma'ruf karena sesungguhnya orang yang memerintahkan suatu kebaikan memang yalqa dalika fil holib. Memang dia akan bertemu, akan berhadapan. Ini secara kebanyakan ya. Holib secara kebanyakan akan ia hadapi suatu cercaan, cacian, Nah ini ini yang akan dihadapi seorang dai ilallah bahkan nabi para al-anbiya juga demikian dikatakan majnun, dikatakan orang sahir, penyihir. Demikian. Ini bukan alasan untuk apa diam dari ingkar mungkar, takut dicaci, takut diolok-olok. Tapi kalau alam biswab ilahuna. Tafadhalu hafizakumullah. <clears throat>